Oh, ya, ya. bisa menjadi bagian dari Indonesian Idol seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kalau dulu berada di panggung Indonesian Idol itu cuma sekedar angan-angan belaka yang bisa menonton di TV aja. Tapi sekarang Muna bisa berada di panggung yang sejak dulu Muna impi-impikan. Banyak hal-hal yang Muna rasakan selama Muna berada di Indonesian Idol ini. Entah itu lucu, julit-julitan. <laughs> Perubahan yang Muna alamin yang paling signifikan itu adalah kalau dulu Mona sukanya tuh pakai pakaian yang ketemboy-temboyan, tapi sekarang Mona dilatih untuk belajar lebih feminim lagi. Mona nggak bakalan berlarut dalam kesedihan. Mona harus membiasakan diri untuk benar-benar bisa menjadi teladan, menjadi idola yang sesungguhnya, yang bisa menjadi panutan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.